Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Semoga Allah yang menguasai setiap kejadian Menjadikan kejadian apapun yang menimpa kita Menjadi penguat iman kita kejadian apapun yang menimpa menjadi sarana agar kita lebih berilmu, lebih berpengalaman, lebih bijak, lebih dekat dengan Allah. Karena mau tidak mau hidup ini akan menghadapi kejadian demi kejadian. Baik yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan. Baik yang kita duga maupun yang tidak kita duga. Kita harus mengarungi hidup ini. Hidup bagai samudra dan kita harus arungi sampai tujuan. Kita tidak boleh tidak boleh gentar terhadap hidup ini. Cobalah amalkan rumus dasarnya yaitu H H N hadapi dengan gagah berani hayati hikmah setiap ilmu hikmah di balik kejadian dan nikmati suatu saat ganjarannya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.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 وأنبتت من كل زوج بهيج hamba berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut namamu wahai yang maha pengasih wahai yang maha penyayang wahai manusia jika kamu meragukan hari kebangkitan maka sesungguhnya kami Allah telah menjadikan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Dan kami tetapkan rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antaramu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antaramu yang dikembalikan. Sampai usia yang sangat tua sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya dan kamu lihat bumi ini kering kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan pertumbuhan yang indah maha benar Allah yang maha agung Saudaraku, ini adalah ayat yang harus kita yakini bahwa tidak ada yang menciptakan kita selain Allah. Hanya dari tetes sperma bertemu dengan sel telur kok jadi manusia. Tapi di dalam rahim Di dalam rahim kita tidak tahu apa-apa. Suami istri tidak tahu bagaimana proses yang ada di rahim. Bagaimana dari dua sel bisa berkembang terus jadi daging, jadi tulang. Kita tidak tahu bentuk anak-anak kita seperti apa. Apakah orang tua sebelum anaknya lahir menggambar dulu wajahnya seperti apa? Tidak. Bayangkan kalau orang tua membuat anak sendiri Bikin boneka saja susah Rambut dari mana bahannya Kenapa anak-anak ketika lahir rambutan Mak Maksudnya berambut Dari mana apakah orang tuanya makan sari hijau Tidak Alhamdulillah anak-anak punya mata Punya telinga Punya aduh sempurna Siapa? Siapa ini? Maka kita harus tahu dan Allah juga menjanjikan bahwa dalam rahim itu tidak semuanya dibuat sempurna, ada juga oleh Allah yang dibuat sedemikian rupa tidak berarti gagal. Tidak berarti jelek buatan Allah Tapi itu ujian Ada yang lahir anaknya diberikan sesuatu Yang berbeda oleh Allah Ini adalah ujian bagi orang tuanya Allah yang membuat ada yang kakinya kecil sebelah dan sebagainya. Saya mohon maaf, Allah yang membuat, tidak bisa dihinakan. Dan keluarnya juga pada waktu yang Allah tetapkan. Tidak bisa baru lima bulan, enam bulan, ah udahlah bosan hamil terus keluar, belum jadi. Juga misalkan anak saya supaya pinter nanti aja ditahan sampai dua tahun di perut. Tidak bisa, semuanya ada waktunya. Kemarin ada santri di sini yang begitu cemas sekali karena menurut dokter ini bayinya agak betah. Tidak mau keluar saja. Tapi dengan doa sungguh-sungguh <laughs> ya masuk si Allah keluar. Alhamdulillah memang pasti keluar. Lalu kita dibesarkan oleh Allah. Lihat bayi ketika keluar, oh, oh, tidak diajari nangis Bayangkan kalau ketika keluar diajari oleh bapaknya. Wah, wah, tidak. Keluar, wah, wah. Coba lihat. Lalu Allah memberi rizki air susu ibu ada tuh. Tapi memang beberapa ibu ada yang tidak punya air susu diganti oleh mbak sapi ya. Maha suci Allah disiapkan sapi dan untungnya tetap jadi anak manusia walaupun susu sapi bisa dibayangkan kalau aneh kan harusnya atau rada sapi lah dikitnya misalkan ketika manggil ibunya oh ah, ini ya di kelas juga ada kelihatannya berekor sedikit Alhamdulillah diciptakan susu sapi jadi coba lihat Bagaimana Allah menjamin rizki ketika belum bisa apa-apa bayi? Ah, sudah cukup itu mendatangkan rizki. Hanya dengan begitu mau ganti celana enak betul kita dulu. Ah, ah, ah. Ganti celana. Mau mandi, ah, mandi. Mau pindah, ah, coba sekarang bapak begitu pak. Mau ganti celana, ah <laughs> dilubung oleh cucu. Kenapa kakek kan? Kecuali nanti tuh pada saat sudah ditakdirkan ujur. Ini Allah menyebutkan. Jadi ajal itu kan berbagai nih. Kayak maaf ini ada pak polisi masuk akabri sama-sama atau masuk secaba sama-sama. Enggak mungkin pak. Sama semuanya ada yang masuk akabri berhentinya di kombes ada yang berhentinya di tuh, oh, apa tuh irjen nggak mungkin jadi kapolri semua ada yang berhentinya di itu karena ketembak ada itu jadi walaupun sama-sama berhentinya beda-beda maka nggak usah terlalu pusing memikirkan jabatan yang akan diraih tidak akan tertukar seperti kemarin kan ada kasus tuh gara-gara mutasi sebel malah jadi pada meninggal. Nah lah, yang jujur, lurus, kerja bagus, niat lurus, kerja maksimal jalan Allah serahkan ke Allah, nggak ketuker. Allah yang memiliki diri kita, insya Allah. Nah coba menjelang jalan Kita kan banyak pelajaran dari bayi Ternyata waktu bayi itu Si rejeki itu langsung masuk ke tubuh nggak usah ngunyah keluar udah harus ngempeng ke ibunya tapi udah dua tahun udah beda lagi tuh udah mulai jalan rezeki ada jarak mama mau makan ambil tuh ambil ayo jangan disuapin mulai berjarak makin besar makin berjarak nggak bisa sampai umur 18 tahun mama nggak bisa makin berjarak Makin tua begini, nah sudah makin sempurna tubuh, akal sudah makin jarak. Tapi ada rezeki itu. Bayi kucing susui. Tapi sudah bisa, sudah mulai dia nyari sendiri. Ada tikus dikejar. Maka jangan takut tidak punya rizki. Tapi takutlah tidak bisa menyempurnakan keterampilan kita menjemput jatah rizki kita. Makin besar nanti kita diketemukan dengan jodoh. Kemudian kita makin tua. Digagah-gagah juga susah Pak. Jadi top-topnya kita tuh fisik tuh bangsa umur 30 tahunan. Jeneng otot kawat, walung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Burokokok, bergege. Lama-lama umur 40 tahun sudah mulai nanti mulai keluar uban walaupun memakan sari hitam misalkan ya tetap aja keluar itu uban walaupun bagaimana dicet eh tahu-tahu naik terus yang hitam udah <laughs> keluar yang putih di bawahnya ah nggak bisa ditahan kulit mulai menua yang tadinya kencang ibu-ibu kendor ya walaupun ibu senam setengah mati hmm, ternyata bisa betulan nanti kalau senamnya kecapean mulai tulang mulai ya oleh Allah dibuat penuaan walaupun digagah-gagah ada tetap tua makanya jangan sombong kalau sombong jangan tua dong oleh Allah dilengkapi dengan buang angin, buang air ya gagah-gagah juga peledak bau aduh ini kok gagah bau betul memang begitulah ada ibu-ibu ini cantik peledak bau juga itu kalau pas buang angin tuh inilah kebesaran Allah ya gak bisa wangi tuh kan sekarang minum minyak wangi tambah bau udah mules ya Maha suci Allah Manusia dibuat lemah tidur. Jadi manusia tuh kalau ngantuk udah nggak tahu apa-apa tuh. Walaupun gagah tidur. Dimanis-manis pakai lipstik sebelum tidur. Di sini pas etikap udah tuh mulutnya menganga. Ibu, maaf jangan ngorok. Cireng ngorok, Cireng ngorok. nggak mau ngaku udah bukan nama kalau lagi tidur mah udah jelek banget lah mangap ngoweh lagi ya itulah kebesaran Allah kita nggak dikasih tidur tiga hari waduh berantakan nggak ada minum sengsara nggak ada makanan lemes kita gitu, kalau ribut ribut ribut ribut makan coba manusia tuh ada-ada memalukan ya kita ini harusnya makan ribut-ribut sedikit makan lagi perang makan jadi nggak bisa ketinggalan tuh makan minum nggak ada air sengsara tapi yang paling fatal adalah nggak ada nafas makanya coba kalau lihat nanti tuh yang jago-jago tuh pak yang latihan siang malam kasih kantong kresek kepalanya coba tahan berapa menit Suruh minta apa saja sambil dibungkus kantong kresek kepalanya. Pada detik ke-39 atau 49 pasti permintaannya cuma satu. Minta apa? Hah? <laughs> Minta minta dibuka kantong kreseknya wah minta pengen apa pengen pangkat naik pengen jadi jenderal pengen oh pengen kaya pengen itu hmm. Ayo pengen apa pengen dibuka kata gitu siapa itu Jadi manusia itu lemah, lambah lama, tambah tua. Nanti semua itu sekujur tubuh mulai pada bermasalah. Ginjal ya, paru-paru. Memang begitu oleh Allah. Dibuat terus makin tua. Semua yang berkuasa akhirnya juga tiada. Wah yang kok perkasa awalnya. Ah sudah. Gampang kalau Allah mau melumpuhkan. Cukup kirim nyamuk. Hmm, demam berdarah Susah Pak, gagah-gagah juga tetap aja oleh nyamuk mah. Dan untung nyamuknya kecil-kecil, coba nyamuknya sebesar kambing repot tuh Pak. Nah, makin lama kita makin tua dan pada saatnya ada yang dibuat pikun oleh Allah. Tadi ayat tadi menunjukkan akan dibuat lupa apa yang diketahuinya. Subhanallah tuh. Ini juga perbuatan Allah. Kenapa Allah membuat orang tua pikun ladang amal bagi anak-anaknya? Urus orang tua tuh. Jangan orang tua disimpan di panti jompo. Saya pernah dengar Jim itu uh, eh, Jim yang antropolog dari Amerika suatu saat berada di belantara Papua. Wah, ceritakan tentang bagaimana modernnya Amerika Terus orang Papua ini di pedalaman ini bertanya, apakah betul katanya di Amerika orang ada panti jompo untuk orang tua? Oh betul betul. Jadi gimana? Ya para orang tua itu dititipkan di sana. Lalu anaknya di mana? Ya anaknya sibuk bekerja, nangis katanya mereka tuh. Nangis. Kepala suku Kenapa nangis? Kata mereka, kok bisa orang tua diserahkan kepada orang lain? Nangis, gak tega. Itu di pedalaman itu. Yang tidak mengenal syariat Islam dan sebagainya. Karena bagi mereka mengurus orang tua itu adalah sebuah kehormatan dan etika yang sangat tinggi kata Jin waktu itu Aduh, saya yang tadinya merasa gaya orang Amerika pas dengan satu bab ini saja jadi merasa tidak punya harga. Karena bagi mereka di pedalaman itu ngurus orang tua itu sebuah kehormatan besar. Nah, jadi kalau saudara kurang care kepada orang tua harus dimasukkan ke pedalaman dulu. Tapi etika dalam agama Islam kan luar biasa tentang memuliakan orang tua. Dan pada saatnya kita akan meninggal. Meninggal itu sama sekali bukan karena sesuatu hal. Meninggal itu cuma karena satu, yaitu time is up. Waktu hidupnya habis. Macam-macam ada yang naik kapal ya, kemudian kapalnya mendarat. Tapi ya begitulah keadaannya ada yang mendarat tapi di tempat yang tidak diketemukan. Sama nanti di sana meninggal. Bagaimana meninggal yang bunuh diri? Ya dia waktunya sudah saatnya tiba. Tapi dia niatnya salah, caranya salah jadi saja tidak benar. Makanya dengan tahu kita mati kapanpun selalu siap. Siap. Sekarang kemana-mana bekal pematian naik ke jalan tol, di tol sudah ada tulisan, ya kecelakaan sekian. Harusnya pas lihat baca itu dong, wah kasihan ya, banyak yang mati. Padahal giliran dia jangan seperti kambing. Ingat teori kambing waktu Idul Kurban, kambing senyum aja dikasih rumput nyam nyam. Ngapain gue baris di sini nyam nyam. Terus dikasih kalung dia nomor dua. Oh, gue juara dua ya nyam nyam enak aja senyum lihat kiri kanan baris ya terus dituntun kambing yang pertama yang kemana dia nyam nyam nah, udah gitu pasukan dia disembeli itu nomor satu tuh pas pulangnya kasihan mati eh nyam nyam padahal dia nomor dua tuh dasar kambing nggak punya perasaan <laughs> nah banyak manusia kambing juga begitu kawannya meninggal Wih kasihan ya dia meninggal ya Padahal -huh. Padahal itu dia nomor dua Harusnya kalau lihat orang yang meninggal kita jadi sadar Eh jangan-jangan sesudah ini giliran saya Dia baru aja di kantor Eh pulang udah meninggal Padahal sekolah mati-matian, latihan mati-matian Kalau udah waktunya begitu Pak oleh karena itu bagus dengan ingat semua milik Allah kita tidak usah bangga dengan apa yang ada. Otot ini milik Allah dan mudah bagi Allah untuk melumpuhkan kita. Lihat orang lain jangan meremehkan karena orang lain juga milik Allah. Rupa kita bukan milik kita. Kita tidak punya kemampuan apapun nih untuk membuat rupa kita. Sudah terima apa adanya. Alhamdulillah bikinan Allah. Jangan ujub, jangan sombong, jangan menjadi maksiat bagi diri, jangan juga menjadi maksiat untuk orang lain. Hati-hati bagi yang diberikan titipan kelebihan itu cenderung mau pamer. Biasanya kalau kita diberi kelebihan, oh ingin orang lain tahu kelebihan kita. Ingat, mudah bagi Allah mengambil semuanya ini bagi polisi yang gagah-gagah otot kawat volume besi bagus syukur senang punya gagah gitu tapi jangan sampai kegagahannya ini nggak ingat ke Allah harusnya setiap lihat otot ingat kepada yang menciptakan otot dan yang bisa melumpuhkan otot kita setiap saat bagi ibu-ibu yang kulitnya mulus ingat ya itu kulit milik Allah sekarang kulit bagus besok borontok eksim panu kadas kurap apa sulitnya bagi Allah kan ada yang waduh kulitnya wah pokoknya cantik rupawan kulitnya mulus karena ingat karena saking oh, ininya saking merasa ujungnya eh dia naik motor terpleset oh, robek wajah tangannya juga itu tidak sulit sedang masak tiba-tiba kapel produk bisa mudah bagi Allah mengambil apapun yang dia ciptakan makanya jangan jadi sombong jangan jadi ujub dan bagi yang diberi kekurangan nggak usah minder tapi ah, kaki saya kecil sebelah yang sebelahnya enggak nah mikirin yang sebelahnya aja tangan lengkap lengkap mata lengkap lengkap telinga wah ternyata sekujur tubuh subhanallah ginjal empedu paru-paru jantung semuanya lengkap dahlah syukuri saja yang lebih lengkap tapi kok kulit saya hitam ih justru itu yang membuat kita manis tidak ada putih manisnya sudahlah terima Allah yang mewarnai tapi kok bibir saya tebal udah itu seksi gitulah gitu pokoknya bikin yang enak aja tapi itu kamu ada jerawat pemanis beres udah nggak usah ruwet-ruwet lah ada gimana udah begitu desainnya apakah boleh diperbaiki ya niatnya apa dulu dan caranya bagaimana nah itulah rekan-rekan sekalian bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dikuasai oleh Allah. Semua orang adalah milik Allah, dikuasai Allah. Kawan lawan juga milik Allah. Pak polisi kalau sedang bertugas ingat ke Allah. Walaupun para penjahatnya ada, itu semua penjahat adalah juga makhluk Allah. Kalau mau nangkap zikir yang bagus ya. Dan ya Allah Maha tahu di mana dia sembunyi niat yang bagus katanya jadi polisi itu satu langkah masuk penjara satu langkah masuk kubur kalau salah tuh ya memang tapi dan nasib bapak jadi polisi ya jadi polisi soleh polisi baik insya Allah akan luar biasa memang orang Indonesia tuh bermuka dua kayaknya ya kalau polisi nggak ada di perempatan dicari mana polisi ada yang jaga gini giliran ada <laughs> dicaci weh pasti nih nyegat gitu ah. tapi dia nggak bisa nyalahin polisi <laughs> aja dah polisi juga produk rakyatnya ya sudah yang paling penting kita bahu membahu terus saling tawasabil hak tawasabil begitulah sekelumit tentang tubuh adanya jangan sombong sedikitnya jangan minder Lihat orang lain jangan iri dengki karena orang lain juga milik Allah dan kalau diambil dibuat sakit atau apa nggak usah sakit hati. Semuanya hanyalah billahi ma fis samawati wa ma fil